Begitu juga sebaliknya tatkala seorang itu kufur mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan maka sebagai sebab orang tersebut hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah atau taufiq. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar yang bernama Syakik Ibn Ibrahim. Rahimahullahu ta'ala. Syakik Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala menyebutkan Ughliqa babu taufiqi anil khalki min sitati asya. Ditutupnya pintu taufiq dari makhluk itu dari enam macam. Di sini Syakik Ibn Ibrahim akan menjelaskan perkara-perkara yang bisa menutup bab taufik yang bisa menutup pintu hidayah atau taufiq. Kata beliau yang pertama adalah istighaluhum bi ni'mati an syukriha. Mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan daripada bersyukur padanya. Artinya orang tersebut lebih sibuk memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian ternyata dia tidak mensyukurinya. Tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka ini sebagai sebab orang tersebut hatinya terkunci atau hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Maka di sini ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah tatkala hidayah atau taufik didapatkan dengan bersyukur kepada Allah maka sekarang ya, tatkala seorang dia mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebagai sebab orang tersebut hatinya tertutup dari hidayah taufik. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah atau taufik adalah warahbatuhum fil ilmi watarkuhum al amal. Mereka semangat di dalam mencari ilmu, semangat dalam mempelajari ilmu, akan tetapi mereka meninggalkan amal. Artinya tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Ini juga merupakan sebab seorang itu hatinya tertutup untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Dia ya, semangat terhib rohbatuhum fil ilmi. Mereka semangat di dalam mencari ilmu di dalam mempelajari ilmu tapi ternyata mereka meninggalkan amal dia meninggalkan amal tidak mau mengamalkan sudah tahu ini yang halal ini yang haram ini perkara yang haram tapi dia tidak mau meninggalkannya maka ini merupakan sebab seorang tertutup hatinya coba kalau kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang al-Yahud. Kenapa mereka itu menjadi makhluk yang mal'un terlaknat oleh Allah? Kenapa mereka tertutup hatinya dari hidayah atau taufik, tidak mau mengikuti kebenaran? Padahal nabi mereka telah menjelaskan akan turun di akhir zaman nabi yang namanya Ahmad. Dan orang-orang Yahudi faham tentang ciri-cirinya dan tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah utus di akhir zaman. Tapi apa penyebabnya? Kenapa mereka tidak mau beriman? Di antara penyebabnya adalah karena mereka tarkul amal bil ilmi. Mereka meninggalkan amal ya, dengan ilmu yang telah dia dapatkan. <clears throat> Sehingga dia barakallahu fikum menjadi makhluk yang mal'un, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah Orang yang mengikuti jalan yang lurus Mereka adalah orang yang memiliki ilmu Setelah itu adalah Mengamalkan ilmu tersebut Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala. Tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdina syiratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan syiratal mustaqim? Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Kata Syekh Saleh Fauzan, "Hum ahlul ilmi wal amal." Yang dimaksud jalan yang lurus mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu ahlul ilmi wal amal dan mengamalkan ilmu tersebut barakallahu fikum kemudian yang berikutnya di antara sebab yang menyebabkan seorang itu tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah atau taufik adalah al-musyara'atu ila dzanbi wa ta'khiru taubah. Orang tersebut segera melakukan dosa akan tetapi mengakhirkan taubat. Ini juga merupakan sebab orang tersebut hatinya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Itu mereka segera melakukan dunub dosa-dosa akan tetapi watak khair taubah mengakhirkan taubat meninggalkan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Berikutnya adalah al-ikhtiraru bi suhbati salihin wa tarqul iqtida'i bi di antara sebab yang akan menutup hati seorang untuk mendapatkan hidayah adalah orang tersebut tertipu dengan teman yang saleh dan tidak mau mencontoh mereka, tidak mau mencontoh perbuatan-perbuatan mereka. Dia hanya bangga saja memiliki teman yang saleh. Tapi di dalam beragama dia tidak mau melihat bagaimana orang yang saleh beragama. Maka sekali lagi ini adalah sebab seorang hatinya itu tertutup. Seorang hanya bangga bisa duduk di hadapan ulama. Hanya bangga bisa menjadi muridnya ulama kibar. Tapi ternyata dia tidak mau iqtida'u faalihim, Tidak mau iqtida, tidak mau mencontoh terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Tidak mau melihat, tidak mau mencontoh amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Ya maka yang seperti ini musibah. Betapa banyak orang yang demikian yang mereka tertipu dengan teman yang saleh karena tidak mau mencontoh mereka, tidak mau mencontoh perbuatan-perbuatannya mereka. Ya. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah hizbiyah. Ya. Mereka hanya pinter membanggakan dirinya saya dalam muridnya Syekh Saleh Fauzan saya adalah muridnya Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh yang terkenal dan seterusnya. Tapi dia tidak mau mencontoh bagaimana Syekh tersebut bermanhaj, bagaimana Syekh tersebut berakidah. Naam, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita merasa senang punya teman orang-orang saleh tapi kita tidak bisa menirunya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang soleh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang harus kita waspadai. Perkara-perkara yang bisa menutup hidayah atau taufik pada hati seorang. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau bernama Yahya Ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita memasuki hadis yang ke-31 atau masih pada hadis yang ke-31. Disebutkan An Abil Abbas Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza am idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nas yuhibbuka nas hadisun hasanun rawahu ibnu majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah Disebutkan di dalam hadis tersebut dari hadisnya Abu Abbas namanya Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata ja'a rajulun telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Laki-laki tersebut mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah Tullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu apabila saya mengamalkan amalan tersebut, ahabani Allah, Allah akan mencintai aku. Wa ahabani nas, manusia akan mencintaiku. Ya, di sini sahabat yang mulia yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Suatu amalan apabila dikerjakan Allah mencintainya dan tak kali dikerjakan manusia pun cinta kepadanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala izhad fid dunya yuhibbuk yuhibbukan nas, yuhibbukallah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Wazhad fi ma'indan nas dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai kamu hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidah hasanah. Di sinilah hadis hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dikatakan dalam sanad sanad hadis tersebut sampai tingkatan hasan. Ya. Barakallahu Dengan sanad-sanad yang hasan, sanad-sanad yang bagus ya. Sanad itu artinya mata rantai. Maka di dalam hadis ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah terdapat beberapa faidah yang sangat besar terkait tentang amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu az-zuhud ya di antara amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah zuhud. Ada pun yang dimaksud dengan zuhud itu adalah tarkun malayan fa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu yang namanya zuhud ya. Sehingga jangan sampai kita memaknakan zuhud sebagaimana makna yang difahami oleh kelompok sufi. Ya. Zuhud itu adalah menampakkan pakaian yang jelek, compang camping, makan makanan yang jelek yang dari tempat sampah. Kata mereka ini sebagai bentuk zuhud. Ya. Maka ini salah. Yang seperti ini keliru. Adapun zuhud sekali lagi adalah tarku malayan fa'u fil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Barakallahu fikum. Adapun zuhud barakallahu fikum dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid ini terbagi menjadi beberapa bagian. Zuhud yang pertama adalah zuhdun fil haram. Zuhud dalam perkara yang haram. Wa huwa fardu ainin. Zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram ini adalah merupakan perkara fardu ain. Ya. Ini jenis zuhud yang pertama. Ya. Zuhud fil haram. Zuhud dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram dan ini adalah merupakan fardhu ain. Kemudian zuhud yang kedua adalah zuhudun fi syubhat. Zuhud dalam perkara-perkara yang subhat. Ya. Maka ini juga perkara yang harus ditinggalkan. Ya. Perkara-perkara ya. yang subhat, Jangan terus mendekat ya. Kalau sudah subhat, sudah tidak jelas hukumnya ini boleh atau tidak ataukah tidak, jangan terus ditabrak. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman waqa'afis subhati Waqa'afil haram." Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhat, maka dia berarti terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maka di sini kata beliau, jenis zuhud yang kedua adalah seorang mukmin meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Wa huwa bihasbi maratibi dan dan terkait meninggalkan perkara-perkara yang subhat ini dilihat tentang tingkatan-tingkatan subhat tersebut. Wa in qawiyat apabila perkara tersebut ini perkara yang subhat semakin kuat bil wajib maka orang tersebut wajib untuk meninggalkan ya. <clears throat> ini jenis zuhud yang kedua ya zuhud terhadap perkara-perkara yang subhat ya. jadi jangan terkala kita bertemu dengan perkara-perkara yang subhat yang tidak tahu hukumnya ditabrak terus ya. Ini saya melakukan pekerjaan, saya bekerja di tempat seperti ini sebetulnya muncul subhat. Muncul keraguan keraguan Tapi apa? Dikerjakan. Maka orang yang zuhud tatkala dia mendapati perkara yang subhat, tarakahu. Dia tinggalkan. Bahkan kalau subhatnya itu semakin kuat, wajib untuk ditinggalkan. Kalau dia terus memaksakan untuk bekerja melakukan perbuatan yang di situ banyak subhatnya, maka sama saja terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau subhatnya itu sudah kau ya, sudah kuat, yakin ini sebenarnya banyak subhatnya demikian demikian demikian. Tapi dia tetap kerja atau dia tetap menjalankan, maka sama saja waqa'a fil haram karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan waman man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhat, maka sama saja dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kemudian barakallahu fikum jenis zuhud yang ketiga adalah zuhdun fil fudul. Zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting. Artinya perkara-perkara yang tidak penting hendaklah barakallahu fikum ditinggalkan. Ya. Az-zuhdu fil fudul. Ya, zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting. Wa zuhdu ma la ya'nihi min wa kalami wan wa was su'al wal liqa'i wa ghairihi. Itu orang tersebut zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting baik dari sisi ucapan, dari sisi penglihatan, dari sisi asu'al pertanyaan. Takkala dia <clears throat> melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, maka hendaklah yang demikian itu ditinggalkan ya. Ini jenis zuhud yang ketiga ya. Jenis zuhud yang ketiga yaitu zuhud dalam perkara-perkara yang futul, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting atau bahkan terkadang dalam perkara-perkara la tafih perkara-perkara yang tidak berfaedah. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang aksam pembagian zuhud yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau juga membedakan antara pengertian zuhud dan wara. Ya, zuhud dan wara. Kalau zuhud adalah tarkun malayan faufil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud. Wal wara adapun wara tarku ma yakhsha dararuhu fil akhirah. Ini yang namanya wara, ya. Yang namanya wara itu adalah tarku meninggalkan ma yakhsha apa-apa yang dikhawatirkan madaratnya di akhirat, ya. Khawatir menimbulkan madarat di akhirat. Barakallahu fikum, ya. Ini terkait tentang zuhud, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, ya. Ini tatkala manusia bisa zuhud. Yang pertama zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang subhat atau zuhud dari perkara-perkara yang fudul, yang tidak berfaedah tinggalkan. Kalau orang bisa demikian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbuk Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai engkau. Ya. Ini tatkala seorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Maka dari tiga perkara ini, yang pertama zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Zuhud, barakalofikum meninggalkan perkara-perkara yang subhat, Ya, kalau ada perkara yang subhat langsung tinggalkan. Ini subhat bagi saya. Perbuatan seperti subhat, tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah zuhud dari perkara-perkara yang fudul, perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Maka balasannya ke orang tersebut yuhibbukallah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Kemudian selanjutnya wazad fima indan nasi yuhibbukan nas dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia niscaya manusia tersebut akan mencintai kamu. Ya, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Uthamin rahimahullahu ta'ala terkait tentang penjelasan hadis tersebut. Kata beliau, asyarhu, penjelasan. An Abil Abbas Sahal Ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin isma rajuli. Disebutkan di dalam hadis Abu Abbas namanya adalah Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan jaa rajulun telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yubayyin isma rajul dan tidak dijelaskan siapa nama laki-laki tersebut yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. liana laysa hunaka daruratun ila ma'rifatihi. Karena di sini bukan perkara yang penting sekali di dalam untuk mengetahui nama orang tersebut. Id innal maqsuda ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Bahkan yang dimaukan di sini di dalam hadis ini adalah mengetahui tentang hukum dan mengetahui tentang permasalahan yang ada di dalam hadis tersebut. Sehingga terkala kita tidak tahu siapa sahabat yang datang kepada Nabi, insya Allah la ba'sabih, tidak mengapa. Bukan perkara yang harus. Nah, tapi justru yang kita inginkan dari hadis tersebut adalah tentang ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Mengetahui hukum dan mengetahui qadiyah, permasalahan-permasalahan. Faqala ya Rasulullah wahai Rasulullah dulani tunjukkan kepadaku ala amalin terhadap suatu amalan idza amiltuhu ahabani Allah apabila aku lakukan amalan tersebut maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku maka kata beliau hadza talabu la syaqqa annahu matlabun aliyun yatlubu fi hadha sa'il tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya permintaan ini adalah permintaan yang aliyah, permintaan yang sangat tinggi yang diminta yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Kenapa dikatakan pertanyaan yang azimah? Kata beliau barakallahu fikum ma yajlibu mahabbatallah pertanyaan yang menyebabkan terjadinya kecintaan Allah wa mayajribu mahabbatun nas lahu. Pertanyaan yang menyebabkan datangnya kecintaan manusia kepada orang tersebut. Sehingga di sini adalah su'alun azimah. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya. Zuhudlah engkau di dunia kata Syekh Muhammad Ibn Thimin yakni utruk fid dunya malayan malayan fauka fil akhirah tinggalkan oleh kamu fid dunya terkait tentang dunia apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat ya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat ini maknanya kata beliau <clears throat> Wahada yatadhammanu annahu yarghabu fil akhirah. Maka ini yatadhamman mengandung atau menunjukkan bahwasanya orang tersebut lebih semangat terhadap urusan akhirat. Ya. Artinya tatkala orang tersebut zuhud terhadap dunia, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang fudul, yang faedahnya sedikit atau tidak ada faedahnya, Orang yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dia yarghabu fil akhirah, dia lebih semangat mengejar akhirat ya. Karena terkumpul dua-duanya tidak mungkin. Seorang semangat mengejar akhirat, juga semangat mengejar dunia. Ini nggak mungkin lah yajtami'an, tidak mungkin kata beliau. Kata beliau rahimahullah taala li'anna dunya wal akhirata darratan. Idza zahada fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra. Kata beliau rahimahullah taala karena dunia dan akhirat ini adalah dua perkara yang saling cemburu ya. Maka apabila orang tersebut meninggalkan salah satunya maka dia akan lebih cenderung kepada yang lainnya. Tatkala dia meninggalkan dunia, tentunya dia akan lebih cenderung kepada akhiratnya. Maka tatkala dia lebih cenderung kepada dunianya, maka orang tersebut berarti meninggalkan akhiratnya. Maka untuk menggabungkan dua-duanya seimbang ini tidak mungkin. Dunianya juga semangat, akhiratnya juga semangat. Ini tidak mungkin. Pasti pada ujung-ujungnya cenderung kepada salah satunya. Ya. Dan kalimat ini yang sering didengung dengungan oleh ahlu dunia. Ya mereka mengatakan ya kita setengah-setengah ya. Jangan untuk akhirat semua, untuk dunia ya setengah, untuk akhirat ya setengah. Tapi pada kenyataannya apa? 90% untuk dunia, 5% atau 10% untuk akhirat. Ini pada kenyataannya seperti itu ya. Sehingga kata beliau ini perkara yang tidak bisa digabungkan. Tatkala dia cenderung ke salah satunya, maka dia akan meninggalkan yang salah satunya. Bal hadza yatadammanu anal insana yahrusu 'alal qiyami bi a'malil akhirah min fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Bahkan kata beliau rahimahullah taala tatkala seorang zuhud terhadap dunia menunjukkan orang tersebut semangat untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Ya. Tatkala dia zuhud terhadap dunia zuhud terhadap perkara-perkara yang syubhat. Ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan orang tersebut semangat alal qiyami untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Min fi'lil awamir dengan menjalankan perintah-perintah watarkin nawahi dan menjauhi larangan-larangan. Wa yad'u ma la yanfa'uhu fil akhirah dan dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat nanti ya. meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat nanti barakallahu fikum minal umuri alati tudayyi'u waktuhu. itu meninggalkan perkara-perkara yang akan menyanyiakan waktunya ya. Artinya orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang perkara tersebut akan tudayya'u waktuhu. Akan menyanyiakan atau membuang tanpa faidah pada waktunya. Wala biha. Atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya padanya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala seorang itu zuhud terhadap urusan-urusan dunia. Meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang subhat ya. Maka kalau subhat itu semakin kuat, maka wajib untuk meninggalkan perkara yang penuh dengan subhat ya. Umumnya contoh seorang kerja di suatu toko yang di situ jual televisi, jual antena parabola, ya. Sebenarnya dia sudah tahu terkait hukumnya. Ya. Artinya tidak mungkin antena parabola dibeli ya untuk televisi untuk ini. Ya. Nah, maka yang seperti ini wajib untuk ditinggalkan, ya. Karena semakin kuat subhat padanya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau selanjutnya akan menjelaskan perkara-perkara yang akan mendatangkan kecintaan manusia. Ya. Selanjutnya kata beliau, Amma yakunu sababan di mahabbatin nas adapun sebab yang mendatangkan kecintaan manusia kata beliau izhad fima indan nas yuhibbukan nas zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia niscaya manusia itu akan mencintai kamu. Barakallahu fikum. Apa maknanya kalimat tersebut? Kata beliau fa'ai fala yatlubu minan nasi syai'an wala yatasawwaqu ilaihi wala yastashrifu lahu wa yakunu ab'adun nasi an dzalik hatta yuhibbuhu hatta yuhibbuhu nas. Artinya janganlah seorang sampai dia meminta minanas terhadap manusia. Ya. Jangan sampai orang tersebut meminta ya, meminta-minta apa yang ada di sisi manusia. Bahkan wala ilaihi. Bahkan jangan sampai dia berangan-angan menginginkan sesuatu yang ada pada yang ada di sisi manusia wala yastashrifu lahu dan jangan menoleh apa yang dimiliki oleh manusia. Ini. Kalau orang tersebut bisa demikian, ya, dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak menginginkan apa yang ada di sisi manusia, dia tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka yang demikian akan mendatangkan kecintaan manusia. Kenapa demikian? Kenapa manusia itu akan cinta kepada orang yang jauh dari hal yang seperti ini? anan nasa idza al insan ma fi aidihim istaqalu wa karihu. Karena pada umumnya manusia kata beliau, karena pada umumnya manusia apabila diminta apa yang ada di tangannya dia minta, maka istaqalu mereka akan merasa berat dan merasa tidak senang ya. Ini orang nggak mau kerja datang minta untuk beli ini, minta untuk beli itu. Tentunya apa? Manusia akan muncul tidak senang. Barakallahu fikum. Wa idza kana ba'idan an dzalik dan apabila orang tersebut jauh dari yang demikian, jauh dari meminta-minta, fa innahum yuhibbunahu maka sesungguhnya yang demikian ini akan mendatangkan kecintaan kepada mereka. Ya, manusia akan senang, ya. tenang, bergaul dengan dia senang. Kenapa? Enggak suka minta-minta, enggak suka mengeluh. Duh kondisi saya seperti ini, saya dagangnya seperti ini lagi bangkrut terus. Ya. Orang yang ada teman lama-lama risih. Ini orang ini cerita kayak gini terus maksudnya apa? Barakallahu Padahal maksudnya supaya diperhatikan ya. Oh ya mungkin karena dia dagangnya nggak laris ya, berarti perlu dibantu uang, perlu dibantu beras dan seterusnya ya. Maka yang seperti bikin orang tidak senang. Sehingga Nabi saw alaihi wasallam menjawab tatkala ditanya bagaimana amalan apa yang bisa mendatangkan kecintaan manusia? Ya, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Artinya kita tidak butuh terhadap apa yang di tangan manusia. Jangan terus yang di tangan manusia itu lirik-lirik. Uh, Masya Allah ya dia motornya bagus. Dia mobilnya bagus. Ya. Barakallahu fikum. <coughs> Kemudian selanjutnya di antara faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Faidah yang pertama adalah hirsu sahabati radhiyallahu taala anhum ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yanfa'uhum semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yanfa'uhum dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka ya. Dan ini juga merupakan kebiasaan para sahabat Nabi. Ya. Kebiasaan para sahabat Nabi mereka berkumpul sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan al-umur perkara-perkara yang akan membawa manfaat kepada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, anal insana bi tabi'atil hali yuhibbu an yuhibahullahu wa an yuhibuhan nas wa an yuhibahun nas wa yakrahu ayum qitahullahu wa yum qitahun nas wa bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu bihi dalik. Faedah yang kedua bahwasanya manusia bitabiatil hal tabiatnya keadaannya itu tabiatnya senang untuk dicintai oleh Allah dan senang untuk dicintai manusia. Ini tabiatnya manusia. Mesti dia senang dicintai oleh Allah dan dia juga senang manusia itu cinta kepadanya. Ini tabiatnya manusia. Dan dia juga sangat tidak suka tatkala Allah benci kepadanya dan dia juga tidak suka tatkala manusia itu benci kepadanya. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma yakunu bihi dzalik penyebab sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Anna man zahada fid dunya ahabahullahu." Maka barang siapa yang zuhud di dunia, ya, barang siapa yang zuhud di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ini tatkala seorang zuhud di dunia. Maka dari sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah tentunya orang yang zuhud ya, terhadap perkara-perkara dunia dia akan hati-hati di dalam usahanya ya. dia akan hati-hati di dalam usahanya artinya hati-hati dia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang haram atau perkara-perkara yang mendekati subhat ya. Sehingga Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang usaha yang bagus dan usaha yang paling jelek. Kata beliau rahimahullah taala ad-darahimu arba'ah. Ya, ad-darahimu arba'ah dirham-dirham didapatkan itu dengan empat bentuk. Itu harta ya, harta-harta yang kita miliki itu didapatkan dengan empat bentuk. Yang pertama adalah dirhamun iqtasaba bi ta'atillahi wa ukhrija fi haqqillah wa dzaqa khairu darahim. Bentuk yang pertama adalah harta yang didapatkan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan dikeluarkan fi haqqillah dalam rangka haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang seperti ini kata beliau fadzaka khairu darahim. Inilah harta yang paling baik itu orang yang dia mencari hartanya dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Artinya tatkala dia berusaha bekerja, dia berusaha menghindar dari perkara-perkara yang haram, menghindar dari perkara-perkara yang bawa kepada subhat. ya. Barakallahu fikum. Setelah dia dapatkan harta tersebut, dia keluarkan pun fi hakilah dalam rangka <coughs> ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kata beliau, ini khairud darahim. Inilah sebaik-baik dirham. Kemudian yang kedua, wa darahimu uqtusiba bi ma'siyatillahi wa ukhrija fi ma'siyatillahi wadha kasarru darahim. Yang kedua adalah harta yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Bisa haram zatnya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, haram fi dzatihi wa haram fi kasbihi. Haram pada zatnya. Contohnya haram yang pada zatnya adalah seperti babi, anjing dan yang, semisalnya. Atau haram dari sisi cara mendapatkannya. Ya. Ini jenis yang kedua, dirham yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya tadi dia mendapatkan harta dengan perkara-perkara yang subhat, mendekati perkara-perkara yang haram, ya. Barakallahu fikum. Contohnya yang saya berikan contoh tadi adalah seorang bekerja di toko yang di situ jualan televisi, parabola dan yang semisalnya. Ya. Kemudian ternyata orang tersebut pun mengeluarkan harta tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya dengan cara yang haram, mengeluarkannya pun dengan cara yang haram. Maka yang seperti ini adalah syarrud darahim ini adalah sejelek-jelek harta ya. Harta yang didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, harta yang didapatkan dengan cara melakukan ya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dikeluarkan juga dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah harta yang paling jelek. Jenis yang ketiga adalah wadarahimu uqtusiba sibabil bi'adha muslimin wa ukhrija fi adzal muslimin wa huwa kadzalik. Jenis yang ketiga adalah harta yang didapatkan dengan cara menyakiti kaum muslimin. Dengan cara merampok, copet dan seterusnya. Wa ukhrija fi adzal muslimin, dikeluarkan juga dalam rangka untuk menyakiti kaum muslimin. Wa huwa kadzalik. Maka yang demikian juga sejelek-jelek harta. Kemudian yang keempat adalah wadirhamu uktusiba bimubahin wa unfiqa fi sahwati mubahatin wa dzalika lahu la alaihi. Jenis yang ketiga adalah harta yang didapatkan dengan cara yang mubah dan dikeluarkan pun dikeluarkan pun fi sahwatin mubahah. Dikeluarkan dalam perkara-perkara yang mubah yang mengikuti syahwatnya tapi masih dalam perkara-perkara yang mubah. Maka yang seperti ini kata beliau wadzakalalahu walale. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga tidak mendapatkan pahala, dia juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Tapi yang paling afdol adalah yang pertama tadi. Harta yang didapatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, kemudian juga dikeluarkan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah dirham atau harta yang paling baik ya. Maka barakallahu fikum hendaklah seorang mukmin apalagi seorang ahlu sunnah di dalam mendapatkan harta almal ini harus benar-benar dilihat tatkala bekerja bekerjanya di mana, pekerjaannya seperti apa, ini harus diperhatikan. Jangan yang penting saya dapat duit. Lah, tidak demikian. Kemudian faedah yang ke, yang berikutnya anaman man zahada fid dunya ahabahallahu li anna zuhda fid dunya yastalzimu ar-raghbata fil akhirah. Faedah yang ketiga bahwasanya barang siapa yang dia zuhud terhadap dunia yang saya sebutkan tadi yang pertama adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang haram, zuhud ter terhadap perkara-perkara yang subhat, dan zuhud terhadap perkara-perkara yang mafdul, yang fudul, yang tidak ada faedahnya. Orang yang meninggalkan ini semua, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang subhat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka barakallahu fikum yastalzimu mengharuskan orang tersebut lebih cinta kepada akhirat. Kalau dia zuhud terhadap dunia, menunjukkan orang tersebut lebih cinta kepada akhirat. Waqad sabaqa ma'na zuhdi dan telah lewat arti dari zuhud. Wa anahu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang mana zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya ana zuhda fima inda nasi sababun fi mahabbatin nasi laka. Bahwasanya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia sebagai sebab manusia itu cinta kepada engkau ya. Itu tadi zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak meminta, dia tidak menoleh, tidak memperhatikan ya hartanya orang lain ini akan menyebabkan kecintaan manusia kepada kamu. Kemudian faedah yang berikutnya, anat tam'a fid dunya wa ta'alluqi biha sababun li bughdillahi walil abdi anat tam'a fi ma indan nasi wa taraqqu bilahu yujibu buhdun nasi lil insan. Kemudian faedah yang terakhir bila sebutkan bahwasanya seorang yang tomak, yang rakus terhadap dunia, yang dia menggantungkan dirinya terhadap dunia, ya. mu'aliqah qulubahu bid hatinya dia sangat terkait sekali dengan dunia. Ya. Inilah keadaannya ahli dunia. Lailan wa nahara, malam hari maupun siang hari dia hatinya sangat erat sekali hubungannya dengan dunia. Bahkan yang diingatlah dunia, dunia, dunia dan seterusnya. Maka orang yang dia rakus terhadap dunia, yang dia hatinya mengantungkan terhadap dunia, sebagai sebab orang tersebut mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagai sebab Allah akan murka kepada orang tersebut. Ini orang yang zuhud, yang tomak, yang rakus terhadap dunia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang halud dunia, tentang keadaan dunia. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma Ya. Mualliman wa muta'allim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu adalah mal'un, terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya <clears throat> kecuali zikir kepada Allah dan yang semisalnya atau mualliman wa muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Ini yang lepas dari laknat ya. Ini yang lepas dari laknat. Kemudian selanjutnya wa ana tam'a fi ma indanas wa tarakku bilahu yujibu itu naslil insan. Begitu juga bahwasanya seorang yang rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, ya. Tak kala dia melihat temannya punya ini kelintar-kelintar, ya. Ya senantiasa dilihat, uh dia sekarang ini rumahnya sudah bagus, motornya sudah bagus, uh usahanya kelihatan sukses, ya. Senantiasa dipantau teman-temannya usahanya, ya. Dia bukan hanya sekedar melihat saja, ya, tapi ada tujuan-tujuan dia ingin yang berikutnya ya, ingin supaya dapat perhatian dari dia, dia orang yang kaya dan seterusnya. Maka yang seperti ini, tatkala seorang tomak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka ini juga akan mendatangkan kemurkaan manusia kepadanya. Bukan orang tersebut menjadi senang, tapi justru dia menjadi murka. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau wazuhdu ma fi aitihim huwa akbaru asbabi mahabbatihim. Sehingga zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia ini merupakan sebab terbesar mendatangkan kecintaan mereka. Ya. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia merupakan asbabu akbar atau akbarus sebab sebab paling besar untuk mendapatkan kecintaan dari mereka yaitu dari manusia. Ini beberapa fawaid yang beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Utsaimin terkait tentang hadis yang menjelaskan tentang amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala dan amalan-amalan yang akan mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala al-hadithu thani wa thalathun. Hadis yang ke-32. Iya. Qala Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta wa mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata Abu Sa'id walau tariqun yuqawi ba'daha ba'da dari Abi Sa'id namanya adalah Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la Tiror. Janganlah engkau melakukan toror, mendatangkan toror, suatu yang bermadorat, wala dan janganlah engkau melakukan kemadorat dengan sengaja. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, kalimat la toror wala Kalau la doror yang pertama, janganlah engkau menimbulkan madorat, ini tanpa disengaja. Yang kedua adalah melakukan madorat dengan sengaja. Maka dua-duanya barakallahu fikum dilarang di dalam syariat Islam ya. Kedua-duanya ini dilarang melakukan madorot, ya, kejelekan kepada yang lainnya baik dengan sengaja maupun tidak. Hadis ini adalah hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang selainnya musnadan dengan musnad. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala asyarhu. Penjelasan. An Abi Sa'id Sa'ad Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Summa taqallama al-muallifu rahimahullah taala ala turuqi hadal hadis. Kemudian Syekh di sini itu Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang jalan-jalan hadis tersebut. Ada yang jalannya lewat Al-Imam Ibnu Majah dari Qutni, ada juga yang dari riwayatnya Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. <clears throat> Adapun kitab Muwatta itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim ya. Jadi sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim hadis yang paling sahih itu adalah hadis kitab hadis yang berjudul Muwatta li Imam Malik ya Muwatta li Imam Malik ini sebelum ditulisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Qaluhu la dharara ay ana dharara manfiyun sar'an. Maksudnya dharar menimbulkan suatu madarat ini adalah perkara yang dinafikan yang dilarang secara syariat. Ya. Ini menimbulkan madarat. Ya. Sekarang beliau akan menjelaskan perbedaan la dharara wa la dirar. Kata beliau wal farqu bainahuma ana darara yahsulu bila qasdin wa dirar yahsulu bi qasdin Adapun darar itu terjadi tanpa sengaja. Kalau dirar itu terjadi dengan sengaja. Memang orang tersebut dia ingin mencelakai temannya, ingin menimbulkan madarat kepada temannya. Ini namanya apa? Diror. Kalau orang tersebut tidak ada niatan, ya, tidak ada niatan untuk mencelakai saudaranya, tapi kemudian dia terjatuh. Ya. Contoh dia habis bangun, ya, apa namanya, nurunkan pasir di pinggir jalan. Dia nggak ada sama sekali niatan untuk apa supaya ditabrak orang lewat. Tapi malam-malam kodarullah ada yang lewat nabrak pasir tersebut. Ini namanya doror, menimbulkan madorot walaupun tanpa sengaja maka ini dilarang di dalam syariat ya dilarang sehingga tatkala kita membangun atau mau apa kalau kira-kira mengganggu manusia cepat-cepat pinggirkan. ya ini syariat Islam mengajarkan demikian jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat pada orang lain ini dilarang di dalam syariat <coughs> Kemudian ad-dirar, ada pun dirar yahsulu bikustin. Ya, ada pun dirar ini memang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan madarat pada orang lain. Wa nafyu Nabi sallallahu alaihi wasallam amraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kedua-duanya. Melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat baik dengan sengaja maupun tidak, ini kedua-duanya dilarang. Wadiraru asyadu minat darar. Tentunya yang dia melakukan dengan sengaja. Ya. Dia naruh pasir di pinggir jalan memang tujuannya sengaja. Supaya ada orang kalau malam hari nabrak. Nah, tentunya yang dia lakukan dengan sengaja ini lebih asyad. Larangannya lebih keras daripada yang dia lakukan bila kosdin tanpa sengaja. Ya. Sama-sama dilarang, tapi yang bila biqasdin yang dia dengan sengaja melakukannya ini lebih besar ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini terkait dengan hadis yang ke-32 larangan kepada kita untuk melakukan motorot, teror, bahaya kepada orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai sini mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.